Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yumna'u min as-sawfi mutlaqan kullu ma alif at-ta'nis al-maqsurati. Eh, secara mutlak semua isim yang diakhiri dengan alif ta'nis maksura atau alif taknis mamdudah sawaan karena baik e, isim tersebut alaman sifat ataupun e, isim um, secara umum baik menunjukkan makna mufrad ataukah menunjukkan makna jamak maka isim maksur ya, itulah yang diberi alif ya, alif tanis maksurah maka jika alif tanis uh, eh, alif dalam isim maksur ini fungsinya tanis ya, maka uh, eh, mamnunnya demikian juga isim mamdud isim mamdud ya, yang alifnya itu adalah untuk tanda taknis maka memnuk min Contoh isim maksur yang statusnya memnuk min dan dia adalah muanas salwa. Sejenis eh, makanan yang Allah berikan pada Bani Israel, mana wasalwa, sejenis burung, e, sejenis, sejenis burung puyuh. Najwa, bisik-bisikan, aksya, uh, wanita yang haus Jaua wanita yang lapar Salma eh, nama seorang perempuan dikra peringatan kubla eh, perempuan-perempuan yang hamil jamak ini busro kabar gembira maka isim maksud di sini diakhiri dengan alif dan alifnya di sini tujuannya adalah untuk tanda taknis. Alifnya di sini adalah tanda taknis. Salwa dan e, Salwa dan Najwa e, eh, Aksha sama Jawa itu sifat. bagaimana di halaman sebelumnya, termasuk mamnu min sarfi di halaman sebelumnya adalah wazan fa'lan yang mu'anasnya fa'la. Jau'an mu'anasnya apa? Jau'a. Atsyan mu'anasnya atsya. Maka atsya artinya perempuan yang sangat haus. Jau'a artinya perempuan yang sangat lapar. Kemudian uh, Zakaria, Zahra, Zakaria, uh, Zahra, Khotra, hijau, Hamra, merah, Hasna, wanita cantik, Sahra, padang pasir, Astika, uh, eh, para teman, jamak, Syuara, para penyair, bentuk jamak. Maka di sini adalah isimnya namanya isim mamdud. Isim mamdud adalah isim yang diakhiri dengan hamzah dan sebelum hamzah terdapat alif. Nah, uh, isim mamdud di sini alifnya tujuannya adalah untuk tanda muannas. Baiklah dan patut diperhatikan bahasanya disyaratkan untuk mamnu minasalfi, hendaknya kata yang diakhiri dengan alif taknis maksura atau mamduda hendaknya kalimat tersebut diakhiri dengan alif taknis maksura atau alif taknis mamdudah Faidah kalimat itu, maka jika satu kata itu diakhiri dengan alif maksura namun alif ini bukanlah alif taknis untuk tanda mu'anas contohnya patan atau contohnya fatah seorang pemuda lepatan seorang pemuda malahan e, eh, tempat yang siapa saja yang berada di sana akan lalai orangnya akan lalai demikian makna secara bahasa secara off ini malahan dipakai untuk diskotik dan semisalnya mustada'a orang yang dipanggil mustada'an fa'innaha maka isim-isim ini musarif semua fatan, malhan, mustada'an demikian juga jika satu kata itu diakhiri dengan alif mamdudah namun alif mamdudah tersebut hamdiahnya asli ibtidaan memulai insya insya bisa artinya membangun bisa artinya mengarang ada pelajaran insya artinya pelajaran mengarah. Atau hamzah yang merupakan perubahan dari ya atau wawu. Perubahan dari ya, contohnya bina. Bana, ya beni, binaan. Hamzah di sini perubahan dari ya. Sama eh, bina artinya bangunan, sama artinya langit. Sama ini pindahan dari wawu. Sama yasmu sama yasmu sumuwan masdarnya sama yasmu sumuwan masdarnya sumuwan terus sama maka sama itu diambil dari sumu maka hamzah di sini pindahan dari wawu maka eh, maka hamzah semacam ini latam nak minasarfi tidaklah menyebabkan mamnu minasarfi Kemudian mamnu minas sarfi la yunawan tidaklah ditanwin dan dijar dengan fathah manakala isim tersebut terbebas dari al dan itofah. Kata Muawiyah ila Aisyata radhiyallahu anha. Muawiyah menulis surat yang ditujukan untuk Aisyah radhiyallahu anha. Marartu bi Sulaiman. Aku melewati Sulaiman. Syahbu Bursaida Sa'bun Basilun penduduk kota Bursaid adalah penduduk yang orang-orangnya adalah para pemberani. Takobal summa Ahmad dan Yazid. Aku melakukan tatap muka bersama Ahmad dan Yazid. Qatu ab atau Umar. Aku membaca satu buku yang judulnya Abkoriyah eh, Umar. Abkoriyah itu artinya uh, eh, jenis kejenisan. Aktor Umar itu karya uh, seorang penulis Mesir namanya Ahmad Amin seorang penulis Mesir terkenal di zamannya namanya Ahmad Amin Ahmad ini menulis beberapa buku yang semuanya judulnya di depan dimulai dengan Abkoria, dimulai dari Abkoria tu Muhammad, Abkoria tu Abu Bakrin, Abkoria tu Umar, Abkoria tu Utsman, Abkoria tu Ali. Namun khusus untuk buku Abkoria tu Muhammad, eh, buku ini men, e, menuai kritik karena dia memaknai e, mujizat-mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah e, kejeniusan bukan mauhab bukan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga e, bisa ditangkap e, isinya adalah menolak mujizat Eh, ada pun untuk buku yang lain, Abdariyatul apa dan yang lain, saya tidak tahu e, keterangan atau adakah kritikan untuk buku-buku ini ataukah tidak. Istama'tu ila idaati Jumhuriyati Misra al-Arabiyati Aku mendengarkan radio Republik Mesir La abitu syafa'ana wa jari jaw'anu aku tidak mau melewati waktu malam dalam keadaan kekenyangan, sedangkan tetanggaku kelaparan. Las tapi asbakomini engkau tidaklah lebih dulu daripada aku. Allahu Akbar. Sirtu fi syawari'a fasihatin. Aku berjalan di jalan raya-jalan raya yang longgar dan lapang. Kunci'ah madari dibangun banyak sekolah Kam min syu'ara'a jadadu fi sya'rihim. Betapa banyak penyair yang melakukan inovasi dalam syair mereka. Eh, kharajtu min saha'a jadba'a wa zurtu hadaiqa faiha'a. Aku keluar dari padang pasir yang gersang dan aku mengunjungi sebuah taman yang luas. Coba ayat Quran wa idza huyitum bi tahiyatin fahayu bi ahsana. Ahsana mamnu min sarfi. Jika engkau diberi penghormatan dengan satu penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik darinya. kum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian wahai manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ukhra mamnu min asafi. Siapa saja di antara kalian yang sakit atau dalam bepergian, maka hitungan dari hari-hari yang lain. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu linas. Mereka bertanya kepadamu tentang apa itu hilal. Katakanlah hilal adalah tanda waktu untuk manusia. Wal haji dan untuk tanda waktu untuk menunaikan ibadah haji. Mawakit di sini apa termasuk sirah muntahal jumu mafail. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Kami wahyukan kepada Muhammad Muhammad sebagaimana wahyu yang kami berikan pada Nuh dan para nabi setelahnya. Dan para nabi setelahnya. Dan kami berikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, wal asbat, asbat, duriyatu Yakub, anak keturunan Yakub. Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman dan kami berikan, kami berikan Zabur untuk Dawud. Amma idza kana al-ma'mul min sarfi jika isim mamnu min sarfi itu terletak pada posisi jar dan e, eh, isim mamnu min sarfi ini kemasukan al atau e, mudhof ilaih maka dia dijar dengan kasrah. E, eh, unqidat qadifatul qanabili ala mawaqi'il adui dilepas uh, Qadifatul Qanabil ya, Qadifah itu sesuatu yang dilempar Qanabil artinya bom maka bom-bom itu dilepas dan dilemparkan ala mawaqi'il adui di tempat-tempat musuh Konabil majrur dengan kasrah karena kemasukan al. Demikian juga mewakil majrur dengan kasrah karena dia menjadi mudhaf. Kemudian mulahatatun amun anil ismil mu'rabi. Catatan umum untuk semua isim mu'rab. Fi khitamil kalam di akhir pembahasan tentang isim mu'rab akan kami bawakan di mayali berikut ini beberapa catatan yang bersifat umum anu tentang isim mu'rab. Jika berturut-turut ada dua isim, dua-duanya makrifat atau dua-duanya nakirah, maka bisa dipastikan bahasanya isim yang kedua eh, wasfan adalah naat untuk isim yang pertama. Wakan uh, eh, maaf, wakan al ismu tani dan isim yang kedua adalah wasfan lil awali adalah isim sifat. Untuk isim yang pertama, maka isim yang kedua yakunu daiman selalu nakan eh, menjadi manot untuk isim yang pertama. Wabitali pada gilirannya berlaku padanya hukum-hukum na'at. Ja'a rajulul fadilu. Ra'aitu rajulan fadilan marartu bi rajulin fadilin. Rajulul fadil Dua-duanya ma'rifat. Al-Fadil isim sifat. Maka di sini na'at men'ud. Demikian juga rajulan fadilah. Idza tatala jika berturut-turut ada dua isim. Yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifat. Maka isim yang kedua adalah mudhaf, adalah mudhaf ilaih dan dibaca majrur. Akhatu kita bertalibi. Idza tatala jika berturut-turut terdapat dua isim, yang pertama makrifat yang kedua nakirah. Walam yasbiq huma dan tidaklah mendahului keduanya sebuah fi'il. Maka bisa dipastikan bahasa isim pertama adalah mubtada dan yang kedua adalah khobar. Al ilmu nurut Ilmu adalah cahaya. Kasihan mas seringkali taduku rumit dan sulit. At-tafriqatu membedakan antara hal dan tamyiz. Nazaran menimbang bahasanya masing-masing dari keduanya adalah isim nakirah yang dibaca mansub. Akan tetapi mungkin atau mengenal mana yang jadi hal ala asas dengan landasan. Bahasanya yang namanya hal itu takunu adatan biasanya adalah isim sifat nakirah dan dia menunjukkan e, keadaan fa'il atau maf'ul bih pada waktu terjadinya perbuatan. Syaribtul ma'a sofian aku minum air itu dalam keadaan e, air itu jernih. Maka sofian wasfan isim sifat nakirah ya, dan menjelaskan kondisi fa'il. Sedangkan tamyiz biasanya adalah isim dah. Biasanya adalah isim dah. Isim dah adalah bagian dari isim mausuf. Isim terbagi menjadi dua, isim sifat dan isim mausuf. Isim mausuf itu ada dua, isim dar dan isim makna. Isim dat itu ya, isim mausob ya kata, eh, merupakan kata benda abstrak, kata benda konkret. Itu disebut isim dat. Kitabun, baitun, masjidun, Nah kalau hal itu umumnya isim sifat. Kalau tamjiz umumnya adatan ini cuma kaidah umumnya. Umumnya adalah isim mausuf, tepatnya lah isim da, kata benda konkret. Mutabaminan yang mengandung makna min dan tujuannya adalah menjelaskan keglobalan yang ada pada isim sebelumnya. Toba Muhammadun nafsan nafsan tamyiz. Dan tentang asmal khomsa yaitu apun akun hamun, fu dan du. Maka isim-isim ini marfu dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Dengan syarat dengan syarat mudoh Yang pertama. Kedua, kepada ya mutakalim. Yang ketiga, mufrad, tidak boleh musanna, tidak boleh jamaah. Maka jika terpenuhi tiga syarat ini, maka berlakunya berlaku padanya ketentuan asmaul khamsah. Ja'a akhuka, ini jadi mau syarat. Mudoh, Mutafilannya mana? Ka. Mutafnya kepada siapa? Selain Selainnya mutakalim. Ka. Mufrad, bukan jama' ikhwah. Akhwan jamaknya ikhwah. Kalau ikhwah bukan termasuk dalam asmaul khamsah. Ikhwah eh, maksudnya ke jamak taksir. Ra'aitu abaka marartu bi Maka jika lima isim tersebut tidak mudah, maka di'irab dengan harokat yang nampak. Kalau asmaul khamsah di Arab dengan huruf. Asmaul Khomsa itu Arabnya dengan huruf wawu, ya dan alif, e, wawu, alif dan ya. Maka jika dia tidak mudhaf, ya, maka Arabnya dengan harokah. Contohnya, namun di kalimat yang maknanya tidak boleh karena meniadakan warak wal atas dasar Islam dan kekafiran Kulu Arabian akhun li jami'il Arabi. Setiap orang ya berstatus orang Arab adalah saudara untuk semua orang Arab. Entah muslim, entah kafir. Ini asobiah, Arabia. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Pan-Arabisme. Ya, kalau di buku-buku sejarah eh, ada istilah pan-Arab, eh, pan-Arabisme. Fanatisme kearapan tanpa menimbang walak wal barok ya, dengan Islam, dengan iman dan kekafiran. Jika lima isim ini mutaf kepada ya, mutakalim, maka diikrab dengan harokat mukadarah alama kebelah Untuk huruf uh, eh, uh, eh, sebelum ya Abi Karimun Ayah adalah seorang yang mulia. I'rabnya abun mubtada'un marfu'un bidomatin muqaddaratin alal ini khata eh, alal ini khata eh, baru saja kita baca apa baris yang atas muqaddaratun ala ala apa Ma qabla ya. Nah, kok bisa baris bawahnya alalia? Yang benar yang mana? sebenarnya yang benar yang atas. Sehingga uh, ini salah, contoh yang salah. sebenarnya abun mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya. Wal ya dhamirun mutasilon. Eh, mabniun fi mahali jarin mudhafun ilaihi tarimun khutarun marfu'an bidhammati kemudian lima isim ini jika dia dalam bentuk musana dan jama maka i'rabnya adalah i'rab musana dan jama in akhawaika dawa fadlin sesungguhnya dua saudaramu adalah orang-orang yang memiliki dua orang yang memiliki ke keistimewaan istama'a majlisul abai berkumpulah majlis para bapak-bapak Berikut ini Ba'dul Maklumat beberapa informasi yang bersifat umum tentang isim khomsah, asmaul khomsah. Eh, e, abun aslinya adalah abawun, baknya di fathah. Musananya abawani, abawaini, jamaknya abaun. Abawani maknanya adalah al-abu wal-umu, bapak dan ibu. Wal ubuwatu, ubuah maknanya kebapaan. Masdar dari ab kal umumah ini mungkin bukan ain namun hamzah kal umumah keibuan Kalau umumah apa? Ke, pakai aib, kepamanan. <laughs> kepamanan sifat paman yang baik. Kemungkinan besar uh, pernah dengar kepamanan, keibuan, kebapaan ada kan? Kepamanan ada? Dalam bahasa Indonesia misal? Kan? nggak dengar ya? Maka mungkin ini ya, umumah pakai hamzah berarti keibuan nah. buah kebapaan sama cara bacanya umumah keibuan ya abadi ya abata dua dua cara baca finida untuk memanggil ayahku halat pihak atau maka di sini ta itu menempati posisi ya yaitu ya aku abi akhwat aslinya akhawun musananya akhwani buktinya musananya akhwani wa akhwaini jamaknya ah, akhaun akhaun Contoh, sama persis dengan abaun wa yujma aidan dan dijamakkan aidan biasanya kalau enggak ikhwan ikhwah maka jamaknya bisa ikhwanun atau ikhwatun. Wa umat dan yang paling sering istilah ikhwan dipakai fil astiqah dalam artian ya, teman. Wal ikhwah sedangkan ikhwah fil wiladah dipakai untuk nah, saudara kandung, saudara sedarah sedaging ya, saudara yang terikat persaudaraan wilayah karena faktor melahirkan faktor apa nasab Kemudian hamun. Aslinya hamawon, mimnya di ha musananya hamawani, hamawaini, jamannya ahmad. Artinya apa? Kerabat kerabat suami. Walhamatu, Alhamah itu maknanya ummu zauji, ibunya suami. Fu aslinya fawahun. Nakasat min hal ha'u. Dalam fu hanya dibuat. uh, eh, watasnya tuhu bentuk musananya fawa dan fawai jamaknya akwa. zu aslinya zawayun maknanya sahib dan dia tidak pernah muncul kecuali mudah kepada isim jenis contohnya dumalin tidak pernah mudah kepada domain tidak pula kepada isim yang maknanya adalah mengandung makna sifat mu'anas dari zu adalah datu penjuk musananya adalah dan atau zawai untuk mudakar, zawata atau zawatai untuk muannas. Jamaknya kalau untuk mudakar dawu dan dawi, kalau untuk muannas jamaknya zawatu. Sedangkan data marotin, data yaumin, data lailatin, maka itu dorob zaman maksud dengan fathah. Data marotin satu kali, data yamin satu hari, data lailatin satu malam. Maka za alif dan ta itu maknanya ya, di sini kita jumpai ada dua. Za kalau ada tulisan za alif dan ta pertama bisa bentuk mu'anas dari zu zatu. Yang kedua bisa do, zaman adalah di za alif dan ta bacanya zatun artinya za benda sesuatu yang ada di alam nyata bukan sesuatu hal yang abstrak atau bukan sesuatu yang khayal maksud saya. Kemudian pasal berikutnya adalah isim mabani Isim mabani adalah isim yang tidak berubah syakal huruf terakhirnya karena perubahan letak dalam jumlah. Isim mabni yang ada delapan, domir, isim sarah, isim mausul, isim sarah. Maka syarat itu adat syarat itu ada yang harfu sartin, ada yang ismu sartin. Harfu sartin cuma satu, in. Harfu sartin cuma satu, in. Selainnya ismu sartin. Asmaul istifham, isim istifham. Kemudian adat muka yaitu angka 11 sampai 19 kecuali 12. Maka adat muka itu mabni ala mabni ala apa? Adat muka itu mabni ala ala apa? Ala al-fatah. Kemudian sebagian dharab dan apa yang tersusun dari dharab kemudian isim fi'il bentuknya isim namun maknanya fiil. disebut isim fiil, contohnya amin yang maknanya istajib. Kabulkanlah. Isim mabni itu tidak menerima tanwin dan mayoritasnya serupa dengan huruf. jam, wayal jam dan uh, wajib atau selalu setiap isim mabni selalu pada satu keadaan tidak berubah-ubah. Boleh jadi selalu sukun, selalu fatah, selalu doma, atau selalu kasrah. Di antara isim yang mabni ala sukun di ana man dan kam. Eh, mabni ala fatah anta aina kaifa sar'ana. Sar'ana itu isim fi'il. Artinya e, maknanya amal Cepatlah, asri. Sar'an. Ya asri, cepatlah. Mabani ala dam, nahnu dan haitu. Mabani ala kasar hadi haulai amsi. Jika isim mabni terletak di eh, posisi-posisi uh, posisi -posisi rofa semisal mubtada atau khobar atau posisi nasab atau posisi jer maka isim-isim tersebut tetap dengan keadaannya tanpa ada perubahan pada harokat huruf terakhirnya akan tetapi isim-isim tersebut dalam mahal apa mahal nasab atau mahal jer sesuai dengan tuntutan kedudukannya tuntutan dari posisi atau kedudukannya Kemudian telah disebutkan dalam uh, fil bundis uh, eh, tani di poin yang kedua disebutkan isim-isim mabni. Yang mabninya itu lazim, selalu mabni. Dan iman selalu mabni. Namun ketika terkadang dijumpai ada isim mu'rab di sebagian posisi tertentu Isim mu'rab ini yubna binaan aridon mabni namun mabni yang sementara. Aridon di sini lawan dari lazim. Lazim terus menerus. Aridon ya tidak terus menerus. Karena sebab dia terletak dalam kedudukan-kedudukan ini. Di antara kedudukan tersebut adalah munada jika dia berupa alam mufrad atau nakirah maksudah maka mabni sebagaimana tanda rofaknya ya Muhammadu ya Ba'ihu ya Khaliduna telah kita bahas di munada dan isimlah nafial jinsi jika tidak mudah maka mabni sebagaimana tanda nasabnya la haula wala quwata illa billah Dan kata-kata qabl ba'at ghair hasab awal dan duna itu mabni ala raf'i sebagaimana tanda rafa'nya yaitu dhamma jika dibuang mutaf ilahnya dan domanya disebut doma apa? Doma iwan pengganti dari mutaf ilah yang dibuang. Mawaitu mislah hadal kitab bimingkob belu. aku tidak pernah melihat semisal buku ini mingkob belu. Hey, mingkob beli dalika. Hey, mingkob beli hada sebelum saat ini Bahasan isim mabni yang pertama adalah isim domir. Domir adalah isim mabni yang menunjukkan orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Domir itu ada tiga macam, munfasil, mutasil dan mustatil. Domir munfasil adalah domir yang istakallah bersendiri, berdiri sendiri binutqi dalam pengucapan. Diucapkan secara berdiri sendiri. Diucapkan secara tersendiri. Nah domir munfasil ada dua macam domir rofa munfasil. Domir rofa munfasil ini i'rabnya di mahal rofa sebagai mubtada khobar fa'il atau naibul fa'il. Contoh domir rofa munfasil untuk orang pertama ananahnu, orang kedua anta anti antuma antum antuna, orang ketiga huwa hiya huma hum hunna. Ana Arabiyun, ana dhamir munfasil mabni ala sukun, mahalnya rofa sebagai mubtada. Wa qoma dhamirun munfasilun mabni ala fathi fi mahali raf'in fa'ilun. Demikian i'rab dari penulis dan pendapat penulis. Namun uh, uh, yang yang tepat sebagaimana pendapat Besriun eh, para nahu para ulama nahu madzhab besar huwa itu seandainya dimunculkan domirnya maka domir tidak menjadi fa'il namun dia menjadi taukid taukid untuk domir mustatir koma eh, itu fa'ilnya huwa namun huwanya itu harus mustatir tidak boleh dimunculkan. Kalau mau dimunculkan, kalau mau domir mustatir ini mau dimunculkan, maka berubah menjadi eh, isim dohir. Tidak berupa domir. Hua, hua yang ada dalam koma kalau mau dimunculkan adalah untuk isim dohir. Koma, zaidun misalnya. Tapi kalau huwa yang yang merupakan domain mustatir dalam koma itu dimunculkan maka kalau ya, kalau sebagian ulama nahwu maka ini tauki, Ya, dia tidak boleh dimunculkan dalam bentuk domir, boleh dimunculkan dalam bentuk isim dohir. Layukaf, lam yukafa ila nahnu tidak diberi mukafaah, diberi hadiah kecuali kita. Nahnu dhamir munfasil mahanya rafa naibul fa'il. Kemudian dhamir nasab munfasil di i'rab i'rabnya fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Untuk orang yang pertama, iya ya iyana. Untuk orang kedua, iya ka iya, iya kum iya kunna. Untuk orang ketiga, iya, iya, huma iya hum iya hunna. Contohnya, iya karena abutu wa iya karena stain. Iya kan domir munfasil mabni alal fatah mahalnya nasab maful bi. Dan menurut pendapat yang paling kuat, eh, domirnya adalah iya, sedangkan ka itu apa? Kanya apa? harful khitam. Domir mutasil. Domir mutasil ada tiga macam. Domir rofa mutasil. Domir rofa mutasil daiman takunu daiman selalu bersambung dengan fiil atau bersambung dengan kana dan saudara-saudaranya. Wahia dhamir rafa mutasil bentuknya adalah takfail Darostu, darosta, darosti, darostuma, darostum, darostuna. Nah, contohnya darosna. Alif yang mengandung makna menunjukkan makna dua. Darosa, keduanya belajar. Darosata, keduanya perempuan belajar. Yaitu risani, tatarisani, Idrisa, belajarlah kalian berdua. Kaul jamaah tarosu. ya terusuna udah uh, uh, ya terisu ha? Tarosa, ya terisu ha? tarasa ya terusu oh, ah, nah. Tarosa, ya terusu berarti tadi udrusa terus di sini udrusu ya mukhatabah tadrusina udrusi kemudian dhamma fa mutasil asabik dzikruha dhamma eh, dhamma irafil muttas eh, dhamma irafil muttasilatu asabiku dikuha Bikuha ini kenapa kita baca bikuha? Ini jadi apa? Nah, bikuha di sini jadi apa? Nah, fa'il dari isim fa'il asabik. Asabik isim fa'il yang beramal sebagaimana amal fi'ilnya. Asabik itu jadi apa? Nah, Ima tata bil, fi, bil fi'li. Boleh jadi bersambung dengan fi'il. Kalau bersambung dengan fi'il maka mabni mahliya rofa sebagai fa'il. tu sufa. Aku membaca Quran. tu kok fi'il madhi mabni taknya domir mutasil mabni ala domi mahalnya rofa sebagai fa'il. Al-Qitarani dua kereta api itu sedang berjalan Yasirani fi'il mudhari' marfu' dengan adanya nun dan alif adalah domir mutasil sebagai fa'il. At-talibatu najana para siswi itu lulus. Najana najaha fi'il madhi mabni yang dalam domir mutasil mabninya alal fatah mahanya rofa sebagai fa'il. Atau bersambung dengan kana dan saudaranya kalau bersambung dengan kana atau saudaranya maka domir ini mabni mahalnya rofa isim kana. Contohnya ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhijat nasi. Kuntum fil madhi naqis. Kenapa? Naqis. fil itu disebut fil naqis ketika apa? Membutuhkan khobar. Jika tidak membutuhkan khobar disebut fil tamun. Dan taknya tum dan domir mutasil mabni fi mali raf'in isim kana khairah khabar kana mansub. Kunu yadan wahidatan. Ya, terjemahnya apa? Kunu dan wahidatan. Bersatulah. Kunu fi'l madin, fi'lun madin nafis, wawunya domir mutasil, mahalnya rafa isim kana. dan khabar kana mansub dengan fathah. Kemudian domir mutasil yang kedua adalah domir nasab mutasil. Domir nasab mutasil itu bersambung dengan fiil atau inna dan saudaranya. Jadi adalah sebagai berikut. Ya mutakalim syakaroni dia berterima kasih kepadaku. Syakarona dia berterima kasih kepada kami. Ka al mukhatab ka Ka al-mukhatab untuk orang kedua, syakaroka dia berterima kasih kepadamu, syakaroki, syakarokuma syakarokum syakarokuna. Atau ha untuk orang ketiga, syakarohu dia berterima kasih kepadanya, syakaroha, syakarohuma, syakarohuna. Domer nasab mutasil yang telah disebutkan boleh jadi bersambung dengan fiil. Boleh jadi bersambung dengan fiil ketika bersambung dengan fi'il maka dia mabni mahalnya nasab sebagai maf'ul bihi taqaddamal junudu nahwal adui wa hasaruhu para tentara maju ke arah musuh wa hasaruhu lalu mereka mengepung musuh Hasa'uhu hasara fil madhi mabni wawunya domir mutasil mahalnya rafa sebagai fa'il sedangkan ha domir mutasil mahalnya nasab sebagai maf'ul bih. Anasid tahu zuna. lagu-lagu kebangsaan itu menggerakkan kami, menyemangati kami. Ini ya, lagu-lagu kebangsaan Anasir Wataniyah sufi ilmu tawe marfu' dengan domah wal fa'ilu domir mustatir takdirnya adalah hiya dan nan domir mutasil mempunyai ala sukun manya nasab sebagai makulpi. atau bersambung dengan ina dan saudaranya kalau bersambung dengan ina dan saudaranya maka domir ini mempunyai mahnya nasab sebagai isim ina innahu mawjudun dia ada tidak pergi innahu ina harfu taukid harfu taukidin wa nasbin wal ha dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi maalin nasbin ismu inna mawjudun khabar inna makhluk dengan dhamma Kemudian yang ketiga, domir mutasil yang ketiga adalah domir jar mutasil. Dan dia boleh jadi bersambung dengan isim atau bersambung dengan huruf jar. Dan domir jam mutasil adalah ya mutakalim. Contohnya kitabi, bukuku. Nah, contohnya kita kitabuna. Kaf al mukhatab contohnya kita buka, kita buki dan kita bukuma, kita bukum, kita bukuna. Dan domir jar, eh, domir domir jar eh, al yang telah disebutkan boleh jadi bersambung dengan isim. Kalau bersambung dengan isim maka dia mabni mahalnya jar sebagai mudof ilaih. Al ilmu lahu fawaiduhu. Ilmu pengetahuan itu memiliki banyak manfaat. Fawaiduhu ha domir mutasil mabni ala domi mahalnya jar mudhaf ilaih. Atau bersama dengan huruf jar maka pada saat itu domain ini mabni mahalnya mahal jer karena kemasukan huruf jer. Aku mengambil pena itu darimu. Jika min harfu jar, kafnya domir mabni alal fatah mahalnya jar. Kemudian domir jenis ketiga dan domir mustatir. Domir mustatir ia adalah man domir yang tidak memiliki suratun zahiratun wujud yang nampak yang bisa diucapkan. Domir mustatir ada dua macam, mustatir wujuban dan mustatir jawazan. Mustatir wujuban adalah domir mustatir yang tidak bisa digantikan isim dohir. Kedudukannya tidak bisa digantikan isim dohir. Wayakunu domir mustatiran wujuban. Dan domir tersebut ketika itu mustatir wujuban. Ini dijumpai pada fi'il amr untuk orang pertama laki-laki satu orang. Uktub. Uktub fi'il amr mabni ala sukun. Fa'il yang damir mustatir wujuban takdiru anta. Dan domir ini tidak boleh dinampakkan. Dan jika kita mengatakan uktub anta, maka anta taukit untuk domir dan bukan fa'ilnya. Yang kedua, kita jumpai pada fi'il mudhari' yang dimulai dengan tak khitab untuk satu orang atau dimulai dengan hamzah atau dimulai dengan nun. Tak khitab berarti Anda tashkuru, Anda mengucapkan terima kasih. Maka tashkuru fa'ilnya dalam dhamir mustatir wujuban takdirnya adalah anta. Wafiku aku setuju. Fa'ilnya dalam domir mustatir wujuban takdirnya ana. Naktubu kami menulis. Fa'ilnya dalam domir mustatir wujuban takdirnya adalah nahnu. Kemudian domir mustatir jawazan adalah domir yang yasihu bisa yahilu mahalahu menempati posisinya isim dohir bisa diganti dengan isim bahir Dan dhamir itu mustatir wujuban fi kullin min al fi'il madhi wal fi'il mudhari ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari pada masing-masing dari fi'il madhi dan fi'il mudhari yang yang bersandar kepada orang ketiga laki-laki ataupun orang ketiga perempuan. Arajulu qoma koma adalah fi'il madhi mabni alal fatah fa'il yang dhamir mustatir jawazan takdirnya adalah huwa asyamsu tusriku matahari itu terbit tusriku yang dalam dhamir mustatir jawazan takdirnya adalah hiya Kemudian catatan, kafirun mas seringkali e, isim kana dan saudara-saudaranya bukan tombol mustatir, khosotan terutama idal budi tu jika jumlah itu kalimat itu dimulai dengan mubtada wa atabadah dan datang setelahnya kana atau salah satu saudaranya. An-najahu laisa kesuksesan, keberhasilan, kelulusan bukanlah satu hal yang mudah. Laisa di sini fi'il ma uh, fi'il bin naqis saudaranya kana mabni ala fatah. Isim yang domir mustatir jawazan takdirnya adalah huwa. Salam khabar laisa dibaca mansub. Nah jumlah yang terdiri dari fi'il naqis laisa ditambah isim dan khabarnya mahalnya rafa khabar mubtada dari mubtada an-najah. Kemudian cara menguatkan domir. Tidak urida jika diinginkan memberikan taukid untuk domir munfasil caranya uaida lafduha lafadznya tinggal diulang. Huwa huwa al ghafurur rahim Iyaka iyaka nasta'inu Adapun domir mutasil eh, dan mustatir maka dikuatkan dengan memunculkan domir rofa munfasil. Kumta eh, kumtu bil wajibi aku telah melaksanakan kewajibanku. Kumtu ana bil wajibi. Iftahin nafidata bukalah jendela. Taukidnya iftah antan nafidata bukalah jendela. Kemudian jika diinginkan menguatkan dhamir mut, mutasil dan mustatir dengan menggunakan kata-kata nafsu atau kata-kata ainu, maka wajib domir tersebut diberi tokit pertama kali dengan domir rofa munfasil dulu. Kum tuana nafsi bil wajibi. Aku telah melaksanakan kewajibanku. Iftah anta ainuka an-nafidata bukalah engkau sendiri yang buka jendela itu. Kemudian jika diinginkan mentaukit, memberi taukit untuk domir rofa mutasil atau domir mustatil dengan menggunakan kata-kata kila dan kinta, kulu dan jami, maka tidak disyaratkan harus diberi taukit berupa domir rofa munfasil dulu atau bukan domir munfasil dulu. Contohnya arajulani hadara kilahuma wasaidatani takallamata kiltahuma. Dua laki-laki itu keduanya hadir, dua-duanya, dua nyonya itu keduanya berbicara, dua-duanya. Dan para ulama yuhawiluna mereka sudah berusaha uh, para ulama di sini maksudnya bukan ulama syariah namun ulama dalam artian para ilmuwan. Para ilmuwan yuhawiluna kulluhum mereka semua berupaya iktisyafa asari tabiati. Menyibak rahasia alam semesta. Maka ulama di sini maksudnya adalah ilmuwan. Kemudian atap kepada uh, eh, atap pada domir. Atuan-atuan dalam masalah atap untuk domir. Yuktafu ad-domirul munfasil ala domirul munfasili. Kalau domir munfasil maka atafnya pada domir munfasil. Ana wa anta muttafiqani fi ra'yi. Saya dan Anda sepakat dalam dalam satu pendapat. Anta wa huwa satahdurani al-istima'a. Anda dan dia akan datang di acara rapat, acara pertemuan. Kemudian isim dohir boleh atau kepada domir munfasil Hum ini isim, ini domir munfasil. Boleh akam kepada isim dohir. Hum wa jiranuhum mutafahimuna. Mereka dan tetangga-tetangga mereka saling memahami. Kemudian jika isim dohir mau diakofkan kepada domir rofa Mutasil atau mau dirofa mau diatofkan kepada domir mustatir maka wajib di antara keduanya dipisah dengan memunculkan domir munfasil atau pemisah yang lain syara'tu ana wa sadiqi apa mana syarat syara'a di sini Hah? apa syara'a di sini maknanya membuat hukum atau pada memulai. Satu anak wa aku dan kawanku mulai liinqadil ghariqi untuk menyelamatkan orang yang tenggelam itu. Ini, ini syarat di sini afalus min afali syur yang artinya mulai. Dan afalus syuruh itu saudaranya siapa? Hah? saudaranya siapa? Saudaranya kana. Saratu ana wa sadiqi. Nah ini tu ini domain apa ini? Nah, sodiki mau diatofkan kepada Salah tu apa? Domir rofak mutasil. Ada domir rofak mutasil mau diatofkan kepada uh, eh, sodiki isim dohir. Maka ros ada yang memisai, tidak boleh langsung, tidak boleh salah tuwa sodiki. Namun harus uh, dimunculkan apa? Uh, domir apa? Dimunculkan apa? Domir munfasil anak Kemudian jika isim dohir mau diatofkan kepada domir nasab mutasil, maka boleh atof tanpa ada pemisah. Isim dohir dengan domir nasab mutasil. Ra'aituhu wa asdiqa'ahu. Ra'aituhu hunya di sini apa? Domir nasab mutasil. Karena dia uh, apa? Hu itu jadi apa? Makul bi. makin domir masuk mutasil boleh atau secara langsung dengan isim dohir wa astiqa'ahu astiqa'ahu kita baca mansub kenapa ataf kemana ke hu ke ha Eh, untuk contoh jim uh, eh, isim dohir uh, eh, diatopkan ke domir rofa mutasil contohnya sudah ada sawaktu ana wasotiki kemudian atau isim dohir diatofkan kepada domir mustatir maka harus ada fasilnya berupa domir munfasil. Contohnya ayat Al-Quran. Uskun anta wa zaujuka. Baik kunna eh, dan ketika kami berkata kepada ada uskun anta wa zaujuka jannata. Uskun anta wa zaujuka. Zaujuka isim dohir. Uskun di sini mengandung domir apa? mustatir. Domir mustatir wujuban, domir mustatir mau diatafkan kepada isim dohir. Maka nggak bisa langsung, nggak boleh. Uskun wazawjukal jannata. Mahu nggak boleh. Uskun wazawjukal jannata. Dan nah, harus dimunculkan apa? Ada harus ada pemisahnya berupa dimunculkan apa? domir munfasil sehingga uskun anta wa zaujukal jannata Nah ini uh, domir fa mutasir atau domir mustatir ketika atop dengan isim dohir dan tidak mau memunculkan domir munfasil. Gimana kalau saya nggak mau? Boleh ngeyel di sini? Boleh. Ya, boleh ngeyel. Solusinya gimana? Kalau ngeyel nggak mau memunculkan domir munfasil, maka solusi dari ilmu nahu ya, solusinya wawunya tidak jadi wabu atau jadinya wabu ma'ah Kalau uskun ya, ditambah ketemu wawu atau zauju boleh, namun enggak zaujuka. Kalau uskun anta wa zaujuka karena anta fa'il. Fa'il mafu. Maka uskun anta wa zaujuka. Ketika uh, antanya itu nggak mau, nggak mau pakai anta, bisa tapi wawunya jadi wawu ma'a, tidak lagi jadi wawu ataf. Uskun wa zauju wa zaujakal jannata. Tinggallah engkau bersama, jadi bukan dan bersama pasangan hidupmu di kebun atau di surga itu. Maka wawunya artinya jadi bersama tidak lagi dan. Kalau uskun atau zujuka, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga. Demikian juga ini. satu ana wa sadiqin inqadil ghariqi. Kalau ada orang yang eh, nggak uh, mau mengucapkan anak atau sudah terlanjur sampai wawu kelupaan memunculkan anak boleh namun uh, eh, sodikinya mansub. Nah, kalau sodiki kan nggak masalah ya, mansub tetap tetap sodiki juga. Nah, jadi satu wa sodiki liingkadil ghariki. Nah, duh, kok gitu? Iya. Sodiki mansub kok. Duh, kok nggak ada amalnya? Iya, sodikinya tak mansubkan. Nah, wawunya tak jadikan wawu ma'ah. Selesai ya. Kemudian kita eh, utifa ismu zahir ala domir jar mutasil, jika isim zahir diatafkan kepada domir jar mutasil maka sangat baik ia i'adatul jar mengulang huruf jar. Ya. Yang namanya jar itu boleh jadi huruf jar atau isim yang mengejarkan setelahnya yaitu mudok. Yang namanya bagus berarti nggak wajib. Cuma abdoliyah. Tapi bukan afdoliyah syariah namun afdoliyah nahwiyah. Kan? Maratu bi wa bi akhi. Maratu bihi wa bi akhi. Boleh saja maratu bi wa akhihi. Namun kurang bagus. Bagusnya huruf jarnya diulang. Ta'as ta'atas tu ma'ahu wa ma'azamilihi Aku bincang-bincang bersamanya dan bersama temannya. Kemudian catatan umum untuk domir. Domir hum, huna, wawul jamaah dan nun niswa tidak boleh digunakan kecuali untuk jamaah dari makhluk yang berakal. Dan yang digunakan untuk jamaah tidak berakal adalah domir hiya, ma'a itu ta'i itani silil fi'li ditambah tambahan tak taknis untuk fi'il irtafa'at ta'iratu wahia ya, tuhalliku fokus sahabi pesawat pesawat terbang itu irtafa'at naik ke atas naik tinggi di atas dan dia membuat uh, atraksi berputar-putar Fokus sahab di atas mendung. Ini pesawat militer. Pesawat militer kalau pesawat domestik bingung nanti penumpangnya. Maka di sini apa? Uh, wahia. Nah, hia ini kembali kepada ta'irat. Tuhaliku pakai tak ini. Ini untuk jamak ghairu aqil. Ta'isul fila filatu fil khobati gajah-gajah hidup di hutan-hutan. Maka ta'isu cukup pakai tak taknis. Tidak tak salat ulum mutakalim jika ya' mutakalim bersambung dengan fi'il maka wajib menengai di antaranya di antara ya mutakalim dengan fi'il ditengahi oleh non disebut nun wikoyah. Artinya penjaga. Kenapa disebut penjaga? Sumiat bidalika dinamai penjaga karena nun ini menjaga fi'il dari terkena harokat kasrah. Syakaroni. Kalau tanpa non jadinya apa? Syakari. Nah, ya, fi'ilnya kena kasrah yashkuruni ushkurni syakaruni yashkurunani ushkuruni jika ya mutakalim bersambung dengan inna atau salah satu saudaranya maka boleh ditengahi nun wikoyah boleh boleh juga berarti tidak wa wa katirun dan ditengahi Eh, dengan nun wikoya itu satu hal yang banyak dijumpai untuk laita. Inani mutafailun, aku adalah sesungguhnya aku adalah seorang yang optimis. Walaitani anjahu seandainya aku lulus. Jawabannya apa? Eh, realitanya apa? Tidak lulus. Namun aku masih optimis tahun depan lulus. Ya. Kalau enggak ya optimis <laughs> lagi tahun depannya lagi lulus. Ya. Kalau enggak ya paket cepat lulus. Ya. Eh, maka di sini apa yang mutakalim ketemu dengan inna maka inna nih boleh disambung dengan uh, eh, non wikoya boleh juga tidak menjadi apa kalau tidak ini jika yang mutakalim bersambung dengan dua huruf jar min dan an wajib ditengahi nun wikoya lamak tauba minni zahabal huzunu anni ini orang lagi jatuh cinta ini berarti ya Lama tarofa minni tatkala dia mendekati diriku. Dahabal husuni anni hilanglah sedihku. Atau sedang bulan madu ini. Eh, Idza salat damirani bifilin mabni lil ma'lumi. Jika ada dua domir bersambung dengan fi'il mabni lil ma'lum maka domir pertama daiman selalu mahanya rofa sebagai fa'il dan domir kedua mahanya nasab sebagai maf'ul Kobal tuhu aku bertatap muka dengannya. Maka domir eh, tak domir mutasil dia domir pertama mabni ala domi mahalnya rofa sebagai fa'il. Ha domir mutasil mabni ala domi jadi adalah domir kedua mahalnya nasab sebagai maf'ul bihi. Jika domir-domir yang mutakalim atau kaf untuk orang kedua atau ha untuk orang ketiga bersambung bil fi'li dengan fi'il. Fa'innaha makan domir-domir tersebut selalu mahalnya nasab sebagai maf'ul bihi. Dan jika yang mutakalim, kaf mukhatab dan hak gaib bersambung dengan isim, maka dia selalu mahalnya jar sebagai mutaf Sarani najahuka. Sarani di sini ada domir yang mutakalim bersambung dengan fiil. Maka domir menjadi ya, maful bihi. Kemudian najahuka domir bersambung dengan isim. Maka domir menjadi mudah ilai Kelulusanmu satu hal yang menyenangkanku. Sarani saraf ilmadi mabunin mabnin ala fathah nunnya nun wiqayah yaknya dhamir e, eh, mutasil mabuni, mahalnya nasab sebagai maf'ul bih najahu kana nah, jauh fa'il marfu' dengan doma, kafnya domir mutasil mabuni dengan fatah mahalnya jar sebagai mudah ilaih ya, demikian yang kita baca kesempatan eh, sore hari ini وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتوانا أن الحمد لله رب العالمين